yang nomor dua karena adalah laisa tiada bukan karena adalah laisa tiada bukan nomor tiga Inna sesungguhnya Ana sesungguhnya Inna sesungguhnya Ana sesungguhnya karena seakan-akan lakina akan tetapi lala semoga supaya laita andaikan inna sesungguhnya anna sesungguhnya inna sesungguhnya anna sesungguhnya karena akan akan Lakina akan tetapi la ala semoga supaya Laita anda